بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة grup واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan hidayahnya. sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran, mempelajari Islam dan berada di atas jalan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridhai. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang bab pertama dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab tentang masalah ikhlas. Dan kita sampaikan bahwa di antara metode yang ditempuh oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala penulis kitab ini beliau akan senantiasa menyebutkan dalil diawali dengan dalil Al-Qur'an kemudian diikuti dengan dalil dari hadis-hadis yang sahih dan ini merupakan metode yang banyak ditempuh para ulama mereka akan lebih menitik beratkan kepada dalil sehingga ketika memiliki pendapat bukan hanya sekedar pikiran yang didahulukan akan tetapi mereka akan senantiasa mengukur pikiran tersebut dengan dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Pembahasan tentang ikhlas dan berusaha menghadirkan niat pada sebuah amal atau semua perbuatan, perkataan, dan semua keadaan yang nampak maupun tidak nampak. Pembahasan ikhlas menjadi sorot dan fokus para ulama dalam setiap amal mereka. Dalam setiap ibadah, dalam menyampaikan pelajaran, senantiasa fokus mereka tertuju pada masalah ikhlas. Karena ikhlas akan berpengaruh erat dengan diterimanya atau tidak amal tersebut. Dan ikhlas sendiri dalam bahasa, akhlasa atau dari kata khalusa artinya adalah bersih, murni, belum tercampur. Bahkan ahli bahasa Ibnu Faris rahimahullah beliau mengatakan sesuatu yang dikatakan al-khalis ya al-khalis itu adalah kullu syai'in abyad setiap yang putih yamtazu bis safa'i kathalj dia istimewa karena kejernihannya bagaikan es ini dari asal kata yang terkandung pada kata-kata ikhlas maka hakikat ikhlas ini disebutkan para ulama mereka mengatakan artinya adalah sidqun niyyati Allah. Artinya bagaimana seseorang jujur dalam pendirian maupun niat hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan bahwa ikhlas itu artinya ifradul haqqi bil qasd, mengesakan Allah dalam setiap niat yang akan kita kerjakan. Dan ini akan sejalan dengan dalil yang akan kita bahas. Intinya seseorang dalam melaksanakan ibadah dan dia ingin ikhlas. Hakikat keikhlasan adalah mempersembahkan setiap amal hanya untuk Allah dan tidak boleh dia terjatuh dalam kesyirikan dalam amal apapun. Karena orang yang tidak bisa meninggalkan kesyirikan berarti dia tidak akan bisa memurnikan amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir jahiliyah mereka dulu beramal, menunaikan ibadah haji, berdoa, akan tetapi ibadah mereka tercampur sehingga mereka dikatakan syirik pada saat ibadah mereka tidak dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ketika membicarakan tentang keikhlasan, ketakwaan, kuat agama dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka erat kaitannya dengan harus membersihkan diri dari segala macam kesyirikan karena kesyirikan ini akan bisa mencemari ibadah kita. Bahkan kalau perlu akan menghancurkan amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai dengan tiga ayat dalam pembahasan ini. Beliau menyebutkan tiga ayat yang berkaitan dengan ikhlas lillahi taala. Kemudian berikutnya mengikuti dengan 12 hadis yang akan menegaskan tentang pembahasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa wa taala. Kita akan mempelajari bahwa ikhlas yang dikehendaki dalam setiap amal ibadah kita adalah tauhid kepada Allah. Ayat pertama yang beliau sebutkan adalah ayat kelima dari surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata Wadzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan salat, menunaikan zakat, wa yuqimus wa itu zakah dan itulah agama yang lurus. Nah, kata-kata ikhlas dalam beribadah artinya adalah memurnikan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang ahli tafsir terkemuka di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan bahwa setiap ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah tauhid. Maksudnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika membaca firman Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah liwahidun untuk mengesahkan aku kata Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Ya أَيُّهَا nas, اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka maksudnya u'budu rabbakum artinya wahidu rabbakum. Artinya esakan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari makna ikhlas. Maka ayat pertama ini merupakan inti dakwah para rasul, menjernihkan Islam dari berbagai kotoran dan tercoreng-morengnya ibadah ini dari kesyirikan-kesyirikan. Maka Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan ayat ini, beliau menafsiri dengan firman Allah yang serupa seperti dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah menyatakan وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ ummatin rasulan أَنِعْبُدُ اللَّهَ wajtanibut taghut dan telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi ada rasul-rasul yang mengingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan untuk meninggalkan segala macam ibadah kepada selain Allah yang dikatakan tagut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul dari dulu, melainkan kami akan berikan dia wahyu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah esakan aku mengesahkan dalam berdoa, mengesahkan dalam sholat, dalam menyembelih, dalam bernazar, dalam segala hal. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti dari ikhlas. Bukan hanya sekedar kita tidak ingin pujian. Betul, itu merupakan salah satu pembahasan dalam keikhlasan. Akan tetapi lebih dari itu. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang betul-betul murni dipersembahkan kepada Allah lepas dari segala macam tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin yang bisa memurnikan segala macam amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wa wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.